Dalam majelis ini kelanjutan dari pembahasan dari pembahasan pasal yang pertama yaitu terdiri di beberapa bahas Sekarang adalah mabahas yang kedua yaitu membela Rasulullah SAW itu pemahaman itu pemahaman yang mengatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kembali ke dunia setelah beliau wafat dan menghadiri acara-acara maulid. Sebagian orang-orang sufi meyakini bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghadiri majlis-majlis zikir atau majlis-majlis maulid yang mereka adakan. Mimma ya'taqidu sufiyah fi hadal bab imanum bi hayati Nabi ba'da mauti hayatan tama laha kulla khasaisul ahya. Di antara hal yang yakin orang-orang sufi dalam pembahasan ini adalah mereka meyakini bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menurut pandang mereka adalah hidup ya Nabi saw Alaihi setelah matinya hidup yang sempurna yang memiliki sama seperti hidupnya waktu di dunia semua ya sifat-sifat kekhususan orang-orang yang hidup di waktu dunia ini karena itu mereka mengatakan bahwa mereka melihat Nabi SAW secara sadar, ya bukan mimpi. Maka dalam kita kita orang sufi mereka meyakini bisa melihat Nabi SAW dan bertemu dengan Nabi SAW. Wa istami'u nabihi dan mereka mengaku berkumpul dengan Nabi saw. Wa Wasallam. Fayurshiduhum Lalu mereka mengaku juga bahwa ajaran-ajaran toriqat yang mereka uh, amalkan, yang mereka lakukan adalah atas tuntunan Nabi saw wa annahu yahdur Mereka juga meyakini orang-orang sufi itu bahwa Nabi SAW menghadiri acara-acara resepsi-resepsi atau perkumpulan-perkumpulan yang mereka adakan ya allati yatmunaha wal mawalid allati ya'malunaha ataupun acara-acara maulid-maulid yang mereka lakukan mereka meyakini bahwa Nabi saw alaihi wasallam hadir dalam majelis-majelis tersebut Wala hadil bid'ati usisat turuk sufiyah kathirah. Dengan di atas bid'ani atau di atas bid'ah inilah berbagai macam tarikat-tarikat sufiyah dibangun. Ya, Sumiyat diturunkan Muhammadiyah di antaranya adalah di antara tarekat yang disebut dengan tarekat Muhammadiyah. Muhammadiyah ini maksudnya tarekat Muhammadiyah mereka mengatakan ini tarekat-tarekat mereka adalah diambil secara langsung melalui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara langsung bukan lewat mimpi. Ya anak kama yasumuna ah, ukhidat min Rasul SAW. mereka meyakini bahwa tarikat-tarikat ilmu tarikat yang mereka lakukan itu adalah mereka ambil dari Rasulullah SAW secara langsung fil dalam keadaan bangun. Jadi Nabi SAW menurut mereka setelah mati kembali lagi ke dunia menemui para ini tokoh-tokoh sufi untuk mengajarkan macam tarikat yang diambil yang diamalkan oleh tokoh-tokoh sufi tersebut. Wadah di tariqah tijaniyah. Seperti di antara tariqah tijaniyah itu yang disebabkan kepada pendiri tariqah tijaniyah ini adalah Abdul Abbas Ahmad bin Muhammad bin Mukhtar At-Tijani Al-Maghribi itu pendiri tariqah tijaniyah dan tariqahnya ini tersebar di negeri Maghrib atau negeri Tunis ya Sudan, Mesir dan lainnya. Yaitu dia meninggal pada tahun 1230 Hijriah. Ini Torikot Hijaniyah. Kemudian Kemudian juga Torikot Ahmadiyah Idrisiyah. Ya. Ini Torikot ini sebabkan pendirinya adalah Ahmad bin Idris Al-Qusani Al-Qusani wa kana sufiyan ala dini Ibn Arabi Ibnu Arabi bukan Ibnu Arabi, Ibni Arabi zindik. Kemudian yaitu dialah pendiri Tarif Ahmadiyah Idrisiyah yang tersebar di negeri Maghrib juga dan Sudan dan lain-lainnya. Dia meninggal pada tahun 1253. Jadi ini pendiri-pendiri Tariqat seperti ini dia mengaku bahwa Tariqat yang dia lakukan itu adalah dia dapati, dia pelajari secara langsung dari Nabi SAW dalam keadaan bangun, bukan melalui mimpi. Jadi kata mereka Nabi SAW keluar dari kuburnya dan menemui Ijani dan juga menemui Idris ini. Muhammad Ahmad bin Idris. Kemudian dan tarikat-tarikat yang lainnya seperti Nasyabandiyah, Qadiriyah dan seterusnya kama banu 'alaiha hadaratihim wa mawalidihim dan berdasarkan itu pula mereka melakukan maulid-maulid acara-acara mereka ketika orang-orang sufi mengakui bahwa annal hadra allati yuqimunaha ada namanya hadrah, acara hadrah ya yang mereka lakukan, mereka namakan dengan nama hadrah yaitu bahwa mereka meyakini bahwa Nabi SAW menghadiri perkumpulan itu imma biruhihi wa imma yaqtatan bi wa ruhi. Jadi imma dengan ruhnya mereka mengakui bahwa dalam majlis mereka itu hadir ruh Rasulullah SAW atau mereka meyakini bahwa dalam perkumpulan maulid-maulid mereka itu hadis hadis hadir Rasulullah SAW secara langsung dengan jasadnya, tubuh kasarnya dan ruhnya. Ya, itu keyakinan mereka meyakini bahwa Rasulullah SAW menghadiri majelis-majelis dikir atau majelis-majelis maulid yang mereka adakan atau perkumpulan-perkumpulan mereka adakan iman secara langsung dengan tubuh kasarnya mereka meyakini Rasulullah SAW hadir dengan jasad dan ruhnya atau dengan ruhnya saja. Mereka menyangka, mereka mengaku bahwa Rasulullah SAW keluar ke dunia ya ketika mereka membaca kisah-kisah maulid ya yang mereka lakukan di dalam acara-acara maulid yang ketika mereka sampai dalam sebuah bagian dari eh, syair-syair maulid yang mereka baca dengan sebut dengan sama bil fazzah fadzah ini adalah yaitu wa muraduhum minhu aqyam sur'ah yaitu ketika mereka ketika membaca uh, pada bagian wakaf fazzah ini di dalam syair-syair yang penuh dengan nilai-nilai bid'ah dan kesyirikan bulu dan tersebut, mereka langsung berdiri secara segera berdiri, ya. Jadi maka itu mereka nanti mahaban lalu mereka berdiri mengucapkan bahwa Rasulullah SAW datang, ya. Kemudian wazalaka inda wurudi dzikri wiladat Nabi SAW. Jadi mereka berdiri itu ketika sampai pada kisah yaitu kelahiran Rasulullah SAW dan keluarnya ke dunia. Musamma indahum aidan bil hadra. Kadang-kadang mereka sebut dengan hadrah. Itu bagian itu adalah hadrah. Itu saat hadirnya Rasulullah SAW dengan jasadnya atau dengan ruhnya menurut mereka. Liana kami minum yazum anna ruhan nafsul tahdur indaha. Mereka meyakini orang-orang sufi itu kebanyakan meyakini bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hadir ketika mereka membaca kisah-kisah itu. Wa yakuluna hadara hadara. Jadi kalau sudah sampai pada bagian kisah kelahiran Nabi SAW, Nanti mereka bersama-sama menyatakan hadara hadara lalu mereka berdiri semua. Ya, hadara hadara. Wa yatrukuna nabi maftuha litadkhul ruhun Nabi sallallahu alaihi saw minha. Jadi maka mereka nanti membuka jendela supaya Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk lewat jendela itu. Nah, ini kalau kita pikir ini orang ini kurang adab sekali pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa nggak pintu yang dibuka ya? Kok jendela yang dibuka? Ya kan? Rasulullah SAW masuk lewat jendela kata mereka. Maka ketika mereka sampai pada kisah-kisah hadrah atau fazza tadi, itu mereka berdiri hadrah-hadrah, ya, atau mereka sebut mahal qiyam. Ya, lalu mereka berdiri semua, lalu menurut yakin mereka Rasulullah SAW masuk lewat jendela. Mereka buka jendela. Ya. Kemudian wa yaquluna hadrah-hadrah. Mereka mengatakan telah hadir, telah hadir ya. Lalu ya, fajama'u bainal bid'ah wa bainal isatil adab. Dalam kisah ini mereka mengumpulkan antara dua hal, yaitu bid'ah dan buruknya adab mereka kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu kenapa? Karena mereka menjadikan ya jaruna mukhalifan di Muhammad lebih kitabi. Karena menjadikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyalahi perintah yang diperintahkan Allah kepadanya, yaitu firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Laisal biru an tuwalu wujuhakum, eh, laisal an bi antak taqul yang min walakin al birru an, walakin al bi an eh, man ittaqa wa'tu buyuta min abwabiha. Ya, laisal birru bi an tasul buyuta min zuhuriha walakinnal birru man ittaqa wa'tu buyuta min abwabiha. Yang Allah suruh memasuki rumah itu melalui pintu, pintu tapi bukan melalui jendela. Jadi mereka justru mempersilahkan Rasulullah SAW masuk lewat jendela. Kalau Barzanji, ini salah seorang ulama sufi yang membela masalah maulid dalam maulidnya dalam, dalam kitabnya namanya Maulid halaman 77 Qad istuhsina al-qiyam inda dzikri maulidihi syarif. Ini salah satu pendapat mereka yang mengatakan sangat dianjurkan, ya sangat bagus berdiri ketika sampai pada menyebut tentang kelahiran Rasulullah SAW yang mulia itu. Ya. A'immatu zau riwayah wa warawiyah. Fatuba liman kana ta'limu wa maramihi wa marmau. Jadi maksudnya para ulama-ulama katanya ini imam-imam memiliki ilmu dan riwayat-riwayat katanya sangat dianjurkan berdiri ketika menyebut tentang kisah kelahiran Rasulullah SAW yang mulia. Maka patuba maksudnya sini sungguh sangat bahagialah keberuntunganlah bagi orang yang mengagungkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu dengan sempurna dan secara uh, apa namanya uh, dengan penuh tujuan dan sampai kepada tujuan kata mereka. Ini mereka menganggap itu cara untuk mengagungkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'ana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam na'an halayati. Bahkan Rasulullah SAW jangan setelah hidup. Sewaktu eh, ke setelah mati. Waktu hidup saya Rasulullah SAW melarang orang berdiri kalau beliau udah datang. Nah, ini mereka malah pokoknya kalau antum lihat bid'ah bid'ah yang mereka itu bercampur dengan segala hal yang bertentangan dengan sunnah. Ini pada Rasulullah SAW waktu hidupnya melarang orang untuk berdiri jika beliau datang, ya. Dan tidak menyukai dari sahabat tindakan seperti itu. Yang sudah berlalu kita sebutkan yang mana sahabat tidak mau berdiri kalau Rasulullah datang lima ayat li annahu yakrahu yakrahu dalik Karena mereka tahu Rasulullah tidak menyukai hal itu. Mereka justru di sini terbalik, ya. pak? yaqa istibabu alaihi fi bid'atin ittifaq. Mungkinkah ini sewaktu hidup saya Rasulullah SAW tidak menyukai hal itu, apakah akan disukai dalam dalam acara-acara bid'ah, Itu bid'ah maulid ini, itu apakah disukai itu berdiri? yang tidak ada dalil bid'ah lagi dan juga kemudian di, dianjurkan untuk berdiri dengan ketika merayakan Maulid Nabi SAW. Kalau Anas bin Malik, khadim Nabi khadim Rasulullah SAW, Anas bin Malik yaitu salah seorang pelayan Nabi SAW, Alaihi Wasallam, lam yakun syakhsun ahabu ilaihim Rasulullah SAW. Ini sudah berlalu kita sebutkan. Para sahabat itu tidak ada seorang pun yang lebih mereka cintai daripada Rasulullah SAW. Wa kanu idza ra'au lam yaqumu. Dan mereka para sahabat apabila melihat Rasulullah SAW tidak pernah berdiri. Lima ya'lamuna min karahatihi lidzalik. Karena mereka tahu bahwa Rasulullah SAW tidak menyenangi hal itu. Jadi waktu hidup saya Rasulullah SAW melarang hal itu. Ini setelah mati dalam acara-acara tidak ada syariatnya, tidak ada tuntunannya, mereka justru menganjurkan orang untuk mengatakan berdiri dan mengatakan patuba, ya. Kemudian Bayaqulu Sahih Jawahir Ma'ani an Syekh Ahmad ijani ini ini salah satu kitab lain itu dari Ma'ani, dia bercerita tentang Tijani, pendiri madhab yang kita sebutkan tadi Tijaniyah. Qala radhiyallahu anhu. Nah, ini dia mengatakan tentang Ahmad Tijani ini berkatakan apa? Ya kala radial anhu. Kenapa dia mengatakan radial anhu? Karena Ahmad Tijani ini sudah sampai pada tingkat sahabat menurut mereka. Kenapa? Karena dia bertemu Nabi. Ya, langsung ya. kala radial anhu akhbar sayyidul wujud. Jadi kalau dia merekcuh. Sedangkan Rasulullah SAW suka dipanggil dengan apa? Yang kata Nabiullah wa Rasulullah. Dia menggali suatu gelar yang tidak pernah diucapkan oleh para sahabat. ini sayyidul wujud. Kenapa disebut sayyidul wujud? Karena keyakinan tadi bahwa semua makhluk ini ciptakan karena Rasulullah SAW. ini sayyidul wujud kalau ada dalam kitab-kitab sufi maksudnya siapa? Rasulullah SAW. Ini katanya di sini Rasulullah SAW mengabarkan padanya, buatan lama naman dalam keadaan bangun, bukan dalam keadaan tidur. Jadi dia bertemu Rasulullah SAW, akhbar ini ini. Jadi akhbar ini artinya apa? Langsung ya kan? Bercerita kepada Rasulullah SAW dalam keadaan bangun dia berbicara dengan Rasulullah SAW. Rasulullah hadir katanya. Ya Yakbatan lama naman, bukan dalam keadaan tidur katanya. Ya, kalau dia berkata kepadaku, anta minal aminin, Ya, ini Rasulullah SAW mengatakan kepada Tijani, kamu adalah orang-orang yang sudah dijamin masuk surga aman dari neraka. Misalnya. Minal aminin. Wa ra'aka minal aminin. Siapa yang melihatmu termasuk orang-orang yang aman dari api neraka. Melihat saja loh, melihat saja. Gimana ini? Ya. Wa man ra'aka minal aminin. mata ta'ala iman. Jika mati dalam keadaan beri. Orang yang melihat Rasulullah SAW saja nggak ada yang dijamin masuk. Walaupun dia mukmin, sahabat, ya, Gak ada dijamin oleh Rasulullah barang siapa melihatku dia masuk sur. Ini amat Tijani ya mendapat apa namanya uh, keistimewaan. Jadi Rasulullah katakan kepadanya dalam keadaan bangun ini katanya. Terima langsung oleh dia. Bahwa Ahmad Tijani adalah minal aminin. Orang yang selamat dari api neraka. Ya, barang siapa melihat engkau, dia minal aminin imata ilman katanya. Ya. Yang siapa bilang itu Ahmad Tijani ini akan juga termasuk orang-orang yang selamat dari api neraka jika mati dalam keadaan beri. Coba bayangkan ini wulunya mereka dalam mengangkat syekh-syekh mereka sufi tersebut. Nah ini salah satu bentuk. Tadi mereka yakini bahwa Rasulullah SAW bertemu langsung dalam keadaan bangun. Ya. Wa Luna ala ادعائهم رؤيه Nabi SAW الله kasar bi hadis Allah الذي رواه Muslim di hima an Abi Hurairah. Apa yang mereka jadikan hujah di sini? Ya bahwa Rasulullah SAW bisa hidup kembali ke dunia dan kembali bertemu dengan tokoh-tokoh sufi saja yang ditemunya. Ya, yaitu mereka mengatakan tentang alasan mereka yaitu hadis yang diwakilkan Imam Bukhari dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man ra'ani fil manam, fa sayarani fil yakbati, wa la tamassus syaitana nabi. Jadi dia memahami hadis ini, barang siapa melihatku di dalam tidurnya, dalam mimpi, maka dia akan melihatku nanti dalam keadaan bangun. Sungguhnya setan tidak mampu menyerupaiku, kata Rasulullah SAW. Jadi dia mengatakan barang siapa yang pernah bermimpi dia akan pasti melihat Rasulullah Rasulullah nanti dalam keadaan bangun. Maka dia berbicara dengan hadis ini Berarti Rasulullah SAW bisa bertemu dalam keadaan hidup di dunia ini bersama orang-orang pernah berpikir dengannya. Kalau pada hadis sahih, riwayat Nabi SAW yaqdha ba'da mauti fi dunya qabla akhirah. Mereka mengatakan hadis ini adalah jelas sekali menerangkan bahwa melihat Nabi SAW setelah mati di dunia ini dalam sebelum akhirat. Itu akan berjumpa melihat Nabi SAW yaqdhatan. Itu dalam keadaan sadar bukan dalam keadaan tidur. Ya, secara langsung setelah beliau mati sebelum hari kiamat. Ini kata orang-orang su, sufi bekerja dengan hadis ini. Ya. Tetapi hadis ini tidak menunjukkan apa yang mereka pahami, apa yang mereka uh, apa namanya ambil dari hadis tersebut. Karena hadis tersebut mengandung beberapa arti yang dijelaskan oleh para surau hadis, para ulama-ulama hadis. Yaitu berbeda pendapat ulama dalam menerangkan tentang mana hadis ini. Ya, di antara hal yang mereka sebutkan yang pertama adalah yang dimaksud dengan hadis tersebut adalah barang siapa melihatku dalam mimpi maka dia akan melihatku dalam keadaan bangun. Yaitu ketika orang itu hidup di zaman Nabi SAW tapi dia belum pernah berjumpa Nabi SAW lalu dia sudah beriman dengan Nabi SAW dan bermimpi Nabi SAW niscaya dia sebelum mati dia akan bertemu Nabi SAW. Ini maksudnya siapa? Orang yang hidup dan beriman dengan Nabi SAW semasa hidupnya nah, Nabi. Paham kira-kira? Jadi makna hadis ini ditujukan kepada orang yang hidup di masa Rasulullah SAW selagi Rasulullah masih hidup dan dia sudah beriman. Lalu dia bermimpi dengan Rasulullah SAW akan melihat Rasulullah SAW dalam mimpi, maka hadis inilah yang dimaksud akan melihatku dalam keadaan bangun. Yang dimaksud itu adalah nanti dia akan berjumpa Nabi SAW sebelum dia meninggal atau sebelum Nabi SAW meninggal. Yang dimaksud oleh hadis itu adalah orang yang hidup di masa Rasulullah bermimpi dengan Rasulullah yang mana dia belum pernah bertemu dengan Rasulullah Rasulullah SAW. Ini maksud hadis di antara pendapat ulama yang menyebutkan. Jadi oleh sebab itu bahwa yang masuk dengan sini adalah ketika hidupnya Rasulullah SAW. Tapi orang tersebut, ya orang sudah beriman dengan Rasulullah SAW. Di waktu Rasulullah SAW masih hidup dan mereka belum pernah melihat Rasulullah SAW. Ini dikau nih akhirnya izin ghaiban anhu. dia bihadam wasyiran di man aman nabihi. Maka ini ada kabar gembira bagi setiap orang yang beriman di zaman Rasulullah SAW. Wala yarahu dan belum pernah berjumpa dengan Rasulullah SAW dan belum pernah melihat Rasulullah SAW. Annahu la budda fil yaqdati qabla mautih sallallahu alaihi wasallam. Dan dia hal ini menunjukkan bahwa dia akan melihat Rasulullah SAW ya dalam keadaan jaga dan keadaan bangun sebelum Rasulullah SAW meninggal. Tidak karena ra'u fil manam. Kalau dia sudah pernah bermimpi dengan Rasulullah SAW di waktu hidupnya Rasulullah SAW dan waktu yang Rasulullah masih hidup, ya ini yang dimaksud. Apa yang dimaksud dengan hadis ini yaitu orang yang beriman dengan Rasulullah SAW dan ketika Rasulullah SAW masih hidup dan belum bertemu, bertemu dengan Rasulullah SAW. Nah ini yang dimaksud oleh hadis ini di antara penafsiran ulama. Yang kedua, makna yang kedua. Tetapi tidak ada seorang pun ulama memahami makna hadis itu sebenarnya dipahami oleh siapa? Oleh orang Tijani ini, Ahmad Tijani ini. Yang dimaksud adalah anu syarat ta'wil tilkal ru'ya fil yaqta wa wa khurujuha an hajil wajhil haq. Maksudnya adalah bahwa dia akan melihatnya ya, ta'wil tilkal ru'ya yang dimaksud adalah ketika dia bermimpi Rasulullah SAW melihat Rasulullah SAW ya bertemu Rasulullah SAW yang dimaksud dia akan melihat yaitu takwil ru'ya yang waktu dia lihat dalam mimpi bukan bertemu Rasulullah SAW tapi yang akan dilihatnya secara nyata bukan Rasulullah tapi takwil dari mimpinya itu ini ada yang masuk dan buktinya wakurunya yang ala akan lahirnya uh, apa terbuktinya takwil dari makna mimpinya itu secara benar Wakilah enau ala tasbih wa tamtil. Ada pula ulama menyebutkan adalah yang dimaksud adalah itu adalah min wajh tamtil wa tasbih, perumpamaan saja. Wa itu ala dzalika ruwayatun ukhra, yaitu yang didukung sebenarnya jelas oleh riwayat yang lain, nama roani fil yaqdha. nama roani fil yaqdha. Seolah-olah dia telah melihatku waktu dia bangun. Itu maksudnya. Jadi ya, barang siapa yang melihatku dalam dalam mimpi kata Rasulullah SAW, jadi ya, sebenarnya di riwayat lain ya, itu seolah-olah dia telah melihatku secara lang, langsung dalam keadaan bangun. Jadi pakaanna itu bukan berarti telah melihat tetapi seolah-olah pakaanna. Jadi bagaikan dia telah melihat aku secara langsung. Artinya Ibnu Sirin menyebutkan kalau dia memang melihat Rasulullah SAW sesuai dengan sifatnya itu berarti dia telah melihat Rasulullah SAW benar. Yang dilihatnya itu adalah Rasulullah. Rasulullah. Memang setan tidak pernah mampu menyerupai sifat Rasulullah baik khalqiyah maupun khuluqiyah. Baik sifat-sifat fisik dan fisik Rasulullah SAW maupun sifat-sifat maknawinya, tingkah laku dan akhlak Rasulullah SAW tidak akan pernah dijumpai oleh setan. Tapi apabila orang itu mengenal sifat Rasulullah, apabila orang itu mengenal sifat Rasulullah, tapi setan mengaku Nabi, ngaku dia. Bagaimana kita tahu bohongnya? Ketika kita tahu tentang sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita tahu sifat Rasulullah SAW, sifatnya khalqiyah dan khuluqiyahnya. Maka yang Sirin menyebutkan irra'ahu, ini benar-benar dia melihat sesuai dengan sifat yang sebenarnya. Tapi syaitan bisa saja mengaku saya ini nabi sebagai dajjal. Di akhir zaman dia mengaku sebagai nabi. Tapi yang tidak bisa dibohongi adalah orang yang mengerti tentang pemanya Dia mimpi. Saya melihat Rasulullah SAW tidak punya jenggot. Dia ngaku saya ini Rasulullah. Benar nggak? Nggak benar, bukan Rasulullah yang kamu lihat. Atau dia lihat saya melihat Rasulullah SAW tinggi sekali. Maka ini sudah jelas, karena Rasulullah adalah hadis sebutkan sifat Rasulullah bukan tinggi sekali. Atau mimpi melihat Rasulullah gendut, bergemuk sekali katanya memaya kan? Nah, kan? Dan seterusnya. Nah ini tidak tidak sesuai dengan sifat Rasulullah yang ada dalam hadis. Nah oleh sebab itu sifat itulah faedah dari mengenal sifat-sifat malaikat, sifat-sifat para ambia, khalqiyah itu supaya tidak tertipu oleh syaitan. Karena syaitan bisa saja mengaku dia ya nabi, malaikat. nah yang datang kepada Ilya Aminuddin, katanya datang kepada saya malaikat Jibril, bentuknya hitam gede katanya. Masa hitam gede? Gak ada Jibril yang hitam gede dalam sifatnya. Jibril itu disebutkan nama hadis dia itu adalah berbentuk pemuda yang sangat ganteng. Ini hitam gede datang kepada saya Jibril, ngaku Jibril. Makanya Jibril yang seperti ini Jibril yang datang dari Afrika. Karena kalau orang-orang Afrika banyak namanya Jibril. Ya, bahkan pemain bola aja ada kalau nggak salah ada Jibril itu dari Afrika. Nah itu faedah kenapa Allah menyebutkan sifat-sifat malaikat, sifat-sifat ambia itu tujuannya agar tidak tertipu. Maka kalau tidak mengenal tentang sifat Rasulullah SAW, syaitan bisa saja ngaku-ngaku dia. Saya ini nabi gitu. Ya kan? Nah, jadi di situ bukan berarti Rasulullah mengatakan setan tidak akan pernah mengaku-ngaku sebagai nabi. Nah, tapi setan kalaupun mengaku dia tidak akan pernah mampu menyerupai Rasulullah itu ya. Maka di sini berarti setan itu mencoba-coba untuk mengaku Nabi Rasulullah. Tapi dia tidak akan mampu menyerupai Rasulullah salam fisiknya, nggak akan mampu. Nah, bukan dinafikan Rasulullah bahwa setan tidak akan pernah mengaku yang menyerupai Rasulullah salam mengaku ya, menjadi eh, menjadi uh, dia nabi. Mungkin saja tapi dia kebohongannya terbongkar ketika kita mengenal tentang sifat-sifat Rasulullah. Nah, itu yang dimaksud dengan hadis itu, yaitu seolah-olah dia telah melihatku dalam keadaan bangun, kata Rasulullah SAW. Jadi seolah-olah. Dan juga ada menyebutkan di antara ulama maknanya adalah, ya Rabbi akhir. Ya ya Maksudnya adalah, barang siapa yang memimpi dengan Rasulullah SAW, ya di dunia ini dalam mimpi melihat Rasulullah SAW, maka dia akan melihat Rasulullah SAW di akhirat dalam keadaan bangun bangun. Jadi bukan artinya dia akan melihat Rasulullah SAW dalam keadaan bangun di dunia ini setelah Rasulullah SAW wafat. Karena Rasulullah SAW tidak akan dibangkit sebelum hari kia. kia. Kalau seandainya Rasulullah keluar di dunia sekarang, berarti Rasulullah sudah dibangkit dong. Ya kan? Berarti Rasulullah sudah keluar dari kuburnya. Ya kan? Kalau sedang Rasulullah berkumpul dengan orang-orang sufi, ada orang ziarah kubur Rasulullah SAW, berarti nggak ada jasa sana, ya kan? Kosong berarti. Ya kan? Ngumpulnya sama Tijani, sedang ngumpul sama Tijani, ya kan? Nah ini kalau antum lihat betapa sesatnya keyakinan-keyakinan mereka lakukan. Mereka meyakini Rasulullah SAW telah kembali di dunia sebelum terjadinya hari kiamat. Rasulullah SAW tidak akan dibangkit kecuali telah jadi hari kiamat. Gak ada satupun makhluk yang akan dibangkit sebelum terjadi hari kiamat. Maka disebutkan dalam hadis nanti, dalam hadis uh, sahih itu dalam proses hari kiamat. Maka Rasulullah mengatakan, "Analah saya lah orang pertama sekali dibuka ku, kuburan." Kalau begitu berarti sekarang sudah keluar Rasulullah SAW dari kuburnya, ya kan? Gak ada lagi dia di kuburnya sudah keluar. Nah, jadi yang dimaksud dalam hadis ini adalah orang yang bermimpi Rasulullah SAW waktu dunia adalah busra bagi dia, ya Semoga dia juga akan melihat Rasulullah SAW secara nyata nanti di akhir Kemudian apa sih kelebihan melihat Rasulullah SAW? Orang-orang kafir melihat Rasulullah nah? Banyak sahabat-sahabat orang munafik melihat Rasulullah SAW. Iya kan? Bermimpi Rasulullah bukan berarti dia sudah jamin menjadi ahli surga. Surga nggak ada. Hanya bisyaro saja itu. Jangan dikatakan dia semua Rasulullah SAW. Saya pernah memuji Rasulullah SAW. Baru sudah hati-hati semua. Mantranya, semua doanya sudah makbul semua. Ya kan? Kan begitu maunya begitu. Jadi dipahami dia itu sudah seolah sebagai alisur. Ini pemahaman yang keliru sekali. Kalau begitu betapa banyak orang munafikin yang melihat Rasulullah SAW. Ya kan? Tidak ada artinya. Yang anehnya banyak orang-orang yang bermimpi Rasulullah dalam mimpi ini justru membawa bid'ah, bukan menegakkan sun sunnah. Ini bukti bahwa dia bohong dalam dakwahnya. Mendapat selawat-selawat naria, selawat-selawat pati, dan segala macam. Apakah Rasul ajaran masih ada setelah Rasulullah SAW wafat? Masa diajarkan kepada Ahmad Tijani sebuah selawat dan tidak pernah diajarkan kepada sahabat-sahabat yang lain dari Rasulullah SAW. Lalu dan fadail selawat naria dan selawat pasti itu luar biasa sekali. Melebihi Al-Quran. Ya kan? Nah, ini perlu kita waspadai. Jadi, makna yang keempat adalah ulama al hadis menafsirkan itu ada sebagai bisyarah saja. Bahwa dia orang ini mungkin kemungkinan akan melihat Rasulullah SAW dalam keadaan bangun nanti di akhir. Ya, akhirat. Wahadi bisyarah liraih fil minaum di anau untuk musliman. Ini hanya sebagai kabar gembira saja bagi orang yang bermimpi. Yaitu bahwa dia akan mati dalam keadaan muslim. Tapi bukan berarti dia itu dijamin masuk surga. Itu nggak ada itu. Kalau siapa yang mimpi tidak saat itu sudah jaminan dia masuk surga, nggak ada. Waktu-waktu hidup saja banyak orang lihat Rasulullah nggak ada. Siapa yang melihat kuburan Rasulullah nggak sama dengan Tijani tadi ya kan? Siapa yang melihat Tijani bebas dari azab neraka. Kemudian, jadi Ditafsirkan oleh ulama itu hanya sebagai isyarah kabar gembira. Lianna la yarau tilka ru'ya khasa bi tibal qurbi illa man tahaqqa mautu al-islam. Karena tidak akan mungkin dia melihat ya ru'ya yang khusus dengan uh, bi tibal qurb itu dalam bentuk kedekatannya kecuali orang-orang yang memang uh, akan mati dalam tanah Islam. Dan artinya bahwa ru'ya yang khas fil akhirah ala sabil qurb minhu sallallahu alaihi wasallam. Dan juga ini adalah menunjukkan mungkin dia akan Memiliki tempat yang dekat dengan Rasulullah SAW di akhirat. Ya wahadul wajah walladhi qablau akrab wujuhu ila sawab. Ini pendapat ini adalah pendapat yang lebih dekat kata Ibnu Ajar radhiyallahu eh, rahimahullah itu pendapat menyatakan pakaan nama itu memang tamsil atau tasbih seolah dia telah melakukan waktu hidup atau maksudnya adalah akan melihat Rasulullah SAW di akhir dia menjadi orang-orang yang mati dalam pemilu agama Islam. Atau yang lebih kuat lagi adalah itu maksudnya orang-orang melihat Rasulullah SAW dalam mimpi ketika Rasulullah masih hidup. Baik. Adapun istidlal ba'd ahli bidah bihi ala anna sallam yumkin an yura fi dunya fa hadza batil min awju idda minha. Adapun orang-orang pelaku bid'ah, orang-orang mubtadi, orang-orang yang menjadikan hujah hadis itu bahwa mungkinnya melihat Rasulullah SAW di dunia ini dalam keadaan bangun setelah beliau wafat dalam keadaan jaga ya secara langsung ini adalah batil dengan beberapa hal berikut ini adalah satu pemahaman yang keliru. Yang pertama adalah menunjukkan kebatilan annahu mustahilun syar'an li mu'aradati an-nusus. Karena itu sangat mustahil menurut agama karena hal itu bertentangan dengan dalil-dalil yang lah yang banyak Al-Qur'an dan Sunnah. Di antaranya seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Innaka mayyitun wa innahum mayyitun." Sungguhnya engkau akan mati wahai Muhammad dan mereka pun akan mati. Wa huwa mukhalifun li ijma'il ummah. Hal itu juga bertentangan dengan ijma' umat. Tetapi apakah Rasulullah SAW hidup di alam barzah? Iya. Rasulullah hidup di alam barzah. Tapi bukan berarti beliau keluar ke dunia. Gak ada orang sudah meninggal berada di alam barzah. Imma idaril ni'am di tempat yang mulia, penuh nikmat, atau di dalam adab, atau di tempat adab. Semua orang yang meninggal dunia itu hidup semua, baik orang kafir hidup. Ya di alam barzah. Maka kehidupan di alam barzah tidak sama dengan kehidupan di alam dunia. Kemudian dan umat pun telah berijma bahwa Rasulullah SAW telah wafat. Wala uh, wala itu ala tadi karena dia ahya kekuburin dan tidak bisa jadi hujah atau sebenarnya bahwa para nabi itu kan hidup di kuburan mereka. Iya, para nabi hidup di kuburan mereka, iya benar. Hidup di alam bar barzah bukan hidup di alam dunia. Kemudian Adapun dari dalil yang menunjukkan bahwa Rasulullah SAW dikembalikan ruhnya untuk menjawab salam orang beri salam kepadanya, ini adalah hidup alam barzakhiyah. Rasulullah kan ketika orang beri salam, sebuah dalam hadis, Allah mengembalikan ruhnya untuk menjawab salam dari umatnya. Berarti ruhnya itu tidak selalu bersama jasad jasadnya. Maka kalau ada orang beri salam, Rasulullah mengembalikan Allah mengembalikan ruhnya kepada jasadnya untuk menjawab salam dari oh. Ini bukti bahwa eh, Rasulullah hidupnya alam barzah itu beda dengan alam dunia. Maka dikembalikan oleh Allah ruhnya kepada dan juga jawab Rasulullah menjawab salam di, alam barzah tidak sama waktu dunia. Apakah ada yang dengar kalau ada umatnya beri salam? Bahwa Rasulullah terdengar jawaban dari alam kubur. Hah? Kan enggak. Ada satu pun orang mengatakan bahwa apabila dia beri salam Rasulullah lalu terdengar ada jawaban Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hah? Nah, kemudian Baina hadil hayah hayatun barzakiyah. Karena kehidupan para ambiya dalam kubur mereka adalah kehidupan alam barzak. Berbeda dengan kehidupan dunia. Itu setiap kehidupan itu memiliki kekhususan. Tidak mungkin dikias. Maka oleh yang lo Qayyim dalam kitab beliau Arwah dan kitab beliau yang lain menyebutkan alam itu ada berapa? Pertama alam rahim, ada alam arwah, ada alam rahim, ada alam dunia, ada alam kubur, ada alam akhirat semuanya alam. Yang semua alam ini memiliki sistem hidup berbeda-beda. Ya, proses hidup yang berbeda. Alam rahim, bayi hidup nggak dalam rahim? Hidup bagaimana dia menapas, bagaimana dia makan, bagaimana dia minum, dan seterusnya. Berbeda ketika dia berada di alam dunia. Di alam dunia beda lagi dengan alam barza atau alam kubur. Kehidupan di alam kubur beda lagi di alam apa? Akhirat. Semuanya alam ini memiliki khususan sistem hidup yang berbeda-beda Beda, tidak mungkin sama ya dihukum bahwa apabila Rasulullah hidup di dalam alam barzah lalu di, dipercaya atau dipahami semuanya hidup di alam dunia. Kemudian ya segala cara kehidupan itu berbeda dia setiap alam tadi. Itu alam rahim, alam dunia, alam kubur atau alam barzah dan juga alam akhir akhir. Maka oleh itu bila kita berbicara alam barzah hanya sebatas yaitu yang diterangkan oleh dalil-dalil syar'i. Kenapa? Karena alam barzah dan alam akhir ada alam gaib. Dan tidak bisa kita raba-raba dengan panca indera kita. Maka kita hanya berbicara dalam alam gaib itu hanya sebatas ada informasi dari wah wahyu. Kalau nggak ada informasi dari wahyu, nggak ada perlu kita bisa membuat bikin image-image atau pemahaman-pemahaman yang tidak ada didukung oleh dalil. Wala soal hayat itu ya Tidak mungkin dikiaskan dengan kehidupan dunia. Ya, dengan segala keadaan. Tidak akan sama. Pamannya, orang di alam barzah itu makan. Apakah sama makannya di alam dunia? Tidak akan sama. Ya, seperti umpamanya di dalam hadis sebutkan bahwa arwah mujahidin itu makan dari buah-buahan dari bunga sorga, dari buah sorga dan berterbangan itu nggak sama dengan proses waktu di beda sekali. Dan setiap alam tadi memiliki kekhususan masing-masing. Maka tidak boleh dikiaskan segala peristiwa yang ada di alam akhirat atau alam gaib dengan alam dunia. Maka orang-orang Mu'tazilah mengingkari azab kubur karena dia mengkiaskan peristiwa-peristiwa akhirat dengan peristiwa dunia. Mana mungkin ada azab kubur? Kenapa? Ketika kita gali kubur tidak ada apa-apanya. Ya kan? Mana mungkin orang bisa berjalan di atas jembatan yang harus labu di belah tujuh? Mereka kiaskan Tak mungkin di dunia bagaimana bisa lewat seperti itu. Mereka mengkiaskan kehidupan akhirat ala alam gaib dan kehidupan dunia. Maka setiap orang yang mengkiaskan itu akan jatuh kepada kesesatan. Ya, tidak mungkin, tidak mungkin itu bagi Allah tidak satu pun yang tidak mungkin. Jangankan di akhirat di dunia aja sekarang banyak orang bersepeda di atas tali. Ya kan? Jangan pakai tali, nggak perlu pakai tali. Besi aja ada beratnya puluhan ton bisa terbang tanpa pakai apa-apa, bisa jalan. Benar nggak? Apa? Pesawat. Besi semua berat. Berapa beratnya itu barang dibawa oleh tonan. Seterbang. Coba kalau seandainya sekarang aku cerita di masyarakat di kampung, saya ngelihat besi terbang yaitu 500 ton terbang. Nah, gimana kira-kira? Gak percaya dia. Ya. Nah, semua sesuatu itu kalau orang belum melihat dia mengingkari. Ya kan gitu. Nah ini alam gaib nggak bisa diukur-ukur dengan alam dunia. Di dunia saja banyak-banyak yang dahulu tidak masuk akal sekarang jadi kenyataan. Coba kalau di masanya Nabi Nuh, di masa Nabi Musa orang cerita ada besi atau ada benda beratnya umpamanya 500 ton terbang di udara, jalan dan seterusnya. Ya, gimana kira-kira? Di saat itu orang belum percaya ya kan? Oleh sebab itu tidak bisa dikiaskan alam alam gaib dengan peristiwa-peristiwa duniawi. Ya. Kemudian Suma in nah hamla hadis ala ru'yati yaqra fi dunya ba'da wafat yazam min idia al-kadh ala Rasulullah sallallahu Kemudian memahami hadis itu hadis yang tadi, hadis yang siapa yang melihatku di waktu tidur, niscaya dia akan melihatku dalam keadaan jaga itu. Nah, ini ada apabila hadis itu dipahami, Sebenarnya pemahaman orang Tijani tadi, ya bahwa Rasulullah kembali ke dunia setelah wafat dengan tubuhnya, dengan jasad dan rohnya, maka ini adalah telah men menuduhkan sebuah kebohongan lain kepada Rasulullah SAW, yaitu karena hal mustahil ya anu maksum minal kadib. Dan Rasulullah SAW apa maksum daripada kebohongan. Kenapa? Karena Rasulullah SAW pada bersabda, "Man ra'ani fil manam fasarani fil yaqdha." Karena dalam hadis lain disebutkan, barang siapa yang melihatku di waktu tidur bisa akan melihatku nanti dalam keadaan bangun. Kalau jawab ala syarfi maka Rasulullah SAW itu menggantungkan jawab syarat yaitu minal mal anna jamaah katsir min salaf umma wa khawfa fil manam. Itu yang mana Rasulullah menyebutkan dalam sini siapa yang melihatku dalam mimpi akan melihatku dalam keadaan bangun. Dan telah diriwayatkan dari para sahabat dan para tabiin tabiin yang pernah bermimpi dengan Rasulullah SAW banyak, bukan hanya Tijani saja, Gak pernah bernaku bertemu Rasulullah SAW secara langsung waktu di dunia. Karena Rasulullah mengatakan barang siapa melihatku dalam mimpi akan melihatku waktu di dunia. Ini sabda siapa? Akan eh, bukan akan melihatku ya, bukan di dunia. Barang siapa melihatku dalam keadaan mimpi maka dia akan melihatku dalam keadaan bangun kan begitu. Tidak dikaitkan di dunia ya, nggak ada di dunia. Barang siapa melihatku dalam keadaan bangun, eh, dalam keadaan tidur, ya saat tidur bermimpi denganku dia akan melihatku nanti secara nyata akan begitu ya ya kelihatan dalam keadaan bangun nah orang terjadi dari memaksirkan dalam keadaan bangun ini maksudnya waktu tidur di dunia nah, kenapa hanya terbukti pada tijani saja tidak terbukti pada para ulama-ulama pada mimpi yang lain dan nah, ini berarti kan menuduh Rasulullah SAW bohong. Kenapa? Karena banyak ulama-ulama yang bermimpi tidak pernah mengaku bertemu langsung dengan Rasulullah SAW dalam keadaan bah secara nyata nggak ada. Maka berarti penafsiran hadis yang benar apa yang disebutkan oleh para ulama. Maksudnya adalah akan bertemu Rasulullah SAW di akhirat atau dia akan meninggal dalam keadaan muslim sebagai bisyarah. Ya kan? Atau memang maknanya yang pertama tadi atau bagi sahabat-sahabat yang belum pernah bertemu Rasulullah semua. Nah ini yang dimaksud oleh <clears throat> kalau seandainya dipahami mana hadis itu, barang siapa melihatku dalam mimpi, maka dia akan melihatku dalam keadaan bangun. Maksudnya keadaan bangun di dunia, maka ini sangat bertentangan dengan apa yang dilihat oleh para ulama-ulama salaf. Tidak pernah seorang pun dari ulama mereka salaf yang melihat mimpi dengan Rasulullah SAW, ya seperti Imam Bukhari dan lain-lainnya, ya atau yang dilihat banyak para ulama yang bermimpi dengan Rasulullah SAW itu tidak pernah ngaku langsung bertemu dengan Rasulullah. <clears throat> Yang kedua, jawaban adalah hal itu adalah mustahil secara akal. Karena akan membawa kepada kelaziman-kelaziman yang batil, yaitu anu yakhlu warahun nas wa umat ummatahu fi kulli mawatin kama kana fi hayati. Tentu berarti ini kalau Rasulullah keluar di dunia, berarti umatnya akan melihat. Kenapa tidak saja melihat? Hah? Kemudian tentu dia akan kalau Rasulullah sudah kembali lagi ke dunia setelah dia mati, tentu dia wajib apa? Memimpin umatnya dalam berbagai perpe peperangan. Ya kan? Kemudian ya Wa ijaz fisabilillah wa isal bainal ummah fi masjid tanazu. Tentu kalau seandainya Rasulullah SAW kembali ke dunia, tentu dia akan menyelesaikan persoalan-persoalan yang diperselisihkan oleh umatnya. Mulai dari perselisihan-perselisihan yang terjadi di masa sahabat sampai ya pendapat-pendapat fikih dan seterusnya. Kalau seandainya Rasulullah kembali ke dunia, Kemudian, itlau sahal dari kalakana halu Nabi Sallam li musyakil la hal kalimah allati hadat ba' min Kalau benar hal itu tentulah Rasulullah SAW hidup kembali ke dunia itu menyelesaikan berbagai persoalan-persoalan yang menimpa umat ini. Rasulullah kembali hidup ke dunia, ya, dan mempersatukan mereka, ya. Tentu kehadiran Rasulullah SAW untuk persatukan umat, menyelesaikan permasalahan umat, ya kalau dia kembali ke dunia lebih utama daripada menghadiri majelis-majelis ahli bid'ah. Tapi yang anehnya hanya hadis majelis zikir berzanji saja. Kan gitu kata mereka. Kalau seandainya Rasulullah kembali ke dunia, kan itu lebih utama dia menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi. Apa yang menimpa istrinya, apa yang menimpa para sahabat-sahabat yang paling dicintainya, Abu Bakar dan Umar, Utsman, seterusnya ya kan. Itu, itu lebih aula untuk diselesaikan Rasulullah SAW kalau saya Rasulullah SAW kembali ke dunia. Hidup kembali ke dunia. Daripada memberikan zikir hanya khusus untuk kepada Tijani. Ya kan? Ini saya bersama Tijani gitu. Bagaimana Rasulullah SAW menghadiri majelis-majelis uh, eh, ahli bid'ah dan meninggalkan sahabatnya dan umat yang lainnya, ya, yang sedang dalam keadaan ditimpa oleh fitnah. Bahkan mereka itu lebih butuh untuk kehadiran Rasulullah SAW dari menghadiri apa majelis-majelis mau Kalau seandainya Rasulullah SAW itu hidup kembali ke dunia. Karena itulah berkata Imam Qurtubi Wahada qaul yudriku fasaduhu au yudrak fasaduhu bi awail Kata Imam Qutubi pendapat ini, pendapat mana itu? Atau perkataan ini itu yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW kembali ke dunia setelah wafat. Pendapat ini kata Imam Qutubi itu sangat jelas kebatilannya, pasaknya. Itu orang yang memiliki pikiran yang sedangkal sekalipun, dangkal bagaimana pemikiran itu sangat jelas keba kebatilannya. Orang memiliki pikiran yang dangkal sekalipun itu paham, ini batu sekali. Rasulullah SAW hidup ke dunia kembali setelah wafat. Karena setelah wafat Rasulullah hidup bangkit di mana? Di alam bar, uh, hidup di alam barzah dan di alam akhirat. Wa alaihina Allah ala surati Tentu satu kelaziman yang batil lagi kata Rasul eh, kata Kutubi kalau seandainya Rasulullah SAW kembali ke dunia dalam posisi kondisi tubuhnya yang mana? Apakah dia saat posisi tubuh dalam keadaan saat dia meninggal? Maksudnya apa namanya eh, keadaan tubuhnya ya kan? Eh, rambut beliau, badan kulit beliau semacam atau waktu di remaja atau berumur 40 tahun, umur 60 tahun, umur yang bagaimana beliau kembali? Tentu posisi badan beliau akan tetap dalam kalau seandainya dikatakan adalah bagaimana waktu awal beliau meninggal. Tentu begitu terus. Tidak ada perubahan pada diri beliau. Ini bah sekarang kan ditantang oleh Kutub, Imam Kutubi. Kalau seandainya Rasulullah SAW hidup kata kalian, dalam umur yang berapa beliau kembali ke dunia ini? Apakah dia mulai dari bayi lagi? Atau di umur 40 tahun langsung diangkat jadi Rasul? Hah? Atau umur 60 saja waktu beliau meni? Dalam umur yang mana beliau itu dibangkit kembali? Maka kembali kembali ke dunia. Maka kata Imam Qurtubi, kalau seandainya dia kembali ke dunia, tentulah orang yang melihatnya tidak melihat kecuali dalam umur itu Allah yarau ahad ila surati allati tufiya 'alaiha. Tentulah tidak akan melihat seorang pun rupa Rasulullah SAW tentu kecuali dalam kondisi saat dia apa mani. Sedangkan orang bermimpi bisa bermimpi melihat Rasulullah ketika berumur 45 tahun, 60 tahun, 53 tahun. Tidak disebutkan. Orang yang bermimpi denganku pasti dia melihatku saat aku berumur 63 tahun pokoknya. Kan nggak ada. Nah, kalau seandainya dia kembali ke dunia, tentu tidak adalah orang melihat kecuali dalam kondisi satu kondisi saja. Sedangkan Rasulullah SAW umur beliau panjang, ya kan? Sampai 63 tahun. Kan? Beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul sangat berumur 40 tahun. Nah, orang yang bermimpi dengan Rasulullah SAW tentu akan melihat beliau dalam sepanjang hidup beliau ya kan? Maksudnya mungkin di umur 40 tahun, 45 tahun, 43 tahun, 47 tahun. Kalau beliau kembali ke dunia tentu mestilah orang tidak melihat beliau kecuali dalam umur beliau yang saat beliau meninggal saja kata Imam Qurtubi. Wa Dan juga kata Imam Qurtubi tentu tidak akan pernah dilihat oleh dua orang yang bermimpi. Ya kan? Apa mungkin di Tijani di Maghrib melihat Rasulullah SAW juga umpamanya di tempat lain orang juga melihat Rasulullah SAW. Rasul itu sah, itu tidak mungkin. Kata Imam Qutubi kalau seandainya Rasulullah SAW kembali ke dunia, tentu tidak ada orang yang mimpi sekaligus dalam satu malam. Satu malam paling-paling satu orang yang mimpi. Ya kan? Paling-paling satu orang yang mimpi. Nah kata Imam Qurtubi ini tentulah tidak mungkin dua orang melihat Nabi SAW dalam satu waktu di makanan ini dalam tempat yang berbeda. Berbeda. Wal alai annahu ahya al-an dan juga menunjukkan berarti Rasulullah SAW ada di dunia sekarang ini. Wa qabrihi wa nas wa wa Yang berarti Rasulullah keluar dari kuburnya berkali-kali kalau seandainya mereka katakan setelah bertemu Tijani dia kembali ke kuburnya, nanti bertemu lagi Muhammad Idris lagi ke kuburnya. Berarti Rasulullah berulang-ulang kali masuk ke kubur dan keluar ke kubur. Nah, kemudian Berarti kata Imam Qurtubi juga meyakini bahwa Rasulullah keluar dari kuburnya, bertemu dengan manusia, berbicara dengan manusia, apa itu berarti? Ya, kehalatil ula, dimana kondisi dia waktu dia sebelum wah, wafat. Wayaklu kubru anu, tentu mesti pula berarti nggak ada jasadnya dalam kuburnya. Untuk apa kita ziarah kubur Rasulullah Salah? Karena jasadnya nggak ada di sana, dia sudah keluar. keluar. Nah itu keyakinan-keyakinan yang batin. Ya kan? Di mana orang sedang dangdung dangdung dangdung sini maulidan ya kan hadir Rasulullah SAW di sini. Orang di sana juga sedang ada melakukan umroh, orang yang menghaji. Itu ziarahnya mubazir saja. Karena Rasulullah keluar dari kuburan yang mui majlis majlis maulid di sini. Yang ada yang majlis maulid itu bukan satu. Jadi pasti Rasulullah berapa Rasul nanti menurut mereka? Di sini hadir majlis ini juga di Jogja ada majlis Maulid pada malam yang sama, di Solo juga ada, di Banyuwangi juga ada, di Jember juga ada ya kan. Hadir semua Rasulullah SAW dalam majlis Maulid itu Nah ini antum lihat betapa batilnya keyakinan orang seperti ini. Jadi mereka meyakini Rasulullah kembali hidup ke dunia, ya bahkan kondisinya melebihi waktu dia hidup sebelum ini. Nah, kenapa? Karena mampu menghadiri bagi majus. Yang masa hidupnya Rasulullah SAW tidak bisa begitu minta uzur karena saya sudah ada undangan ke sini ya kan, karena ada acara di sini dan seterusnya. Sekarang dia nggak menghadiri semua Yang lebih fatal lagi mana? Dia hadir untuk majlis maulid di Jember, Nah orang-orang yang umroh di sana ziarah kubur Rasulullah SAW nggak ada Rasulullah SAW kuburannya. Inilah bentuk-bentuk kebatilan yang diyakini oleh orang-orang yang meyakini bahwa Rasulullah SAW menghadiri majlis-majlis maulid mereka atau zikir-zikir mereka. Kemudian, kata Imam Qurtubi berarti kuburannya kosong dari jasadnya. Walau maqafi syai, maka tidak ada satupun dalam kuburan itu lagi. Ya, Wajizaru gara jasadin atau ini yang ala baik berarti kalau ada orang ziarah ke sana nggak ada apa-apanya. Orang beri salam nggak ada lagi. Rasulullah nggak ada dalam kuburnya. Sedang pergi menghadiri mau maulid. Ya. lianu yura fil lair wal nahar ma awqat ala hanqatihi fi ghairi qabrihi. Karena ini Rasulullah SAW melihat malam siang ya tanpa terputus waktu dalam bentuk yang hakikatnya di luar kuburnya. Wahadul jahalat la yabu ibtizam syai' minha malau ada miskatin minal uqul. Kebodohan-kebodohan seperti ini kata Imam Qurtubi tidak akan pernah yani, meyakininya kecuali orang-orang yang memang tidak punya akal. Ya. Wal multazimum syai' min dzalika muhtalun makbulun. Segala hal yang akan dilazimi apa konsekuensi dari apa yang mereka yakini sangat jelas dari kebatilannya. Ya. Bagaimana kalau saat coba saat maulid itu berapa orang adakan maulid itu? Jangankan sa Indonesia, satu kabupaten saja berapa masjid yang ada adakan maulid. Capek Rasulullah mengunjungi itu. Jangan. Ya nah inilah bentuk-bentuk kebatilan yang mereka ya. Kemudian hadis ini kalau sahih menunjukkan apa yang mereka katakan kalau seandainya benar maksudnya melihatku secara nyata maksudnya di dunia ini dan tatarak ilai ihtimal sabiqah tentulah makna yang benar adalah ihtimalat-ihtimalat disebutkan oleh para ulama dalam penjelasan yang berlalu. Wa dalil idza tatarak ilai ihtimal, sebuah dalil apabila ini um, tercakup dalamnya ihtimalat kemungkinan-kemungkinan sakata istidlal, maka batillah berhujah dengan dalil tersebut. Tapi makna yang benar adalah iktimalah iktimalah. Apalagi menimbulkan kelaziman-kelaziman yang bah, yang batil. Maka makna yang benar adalah penafsiran-penafsiran ulama yang menjelaskan tadi iman yang maksud itu adalah melihatnya Bapak seakan-akan melihat atau akan melihatnya nanti di akhirat atau akan meninggal sebagai bisyarat meninggal dan ada muslim atau itu bagi sahabat yang hidup di masa Rasulullah SAW masih hidup yang belum pernah bertemu Rasulullah. wahai Wa aidan fa inna ra'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da fil yaqdah dia, min umur i'tiqadiyah allati ya la tasbutu illa bidalil sahih salim min al-mu'aradah. Kemudian melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah mati dalam keadaan bangun adalah dari perkara-perkara akidah, itikad, yang tidak mungkin bisa di, dipercayai atau ditetapkan diimani kecuali dengan dalil-dalil yang sahih yang selamat dari mu'aradah. Wahada dalil masamil wujuh muta'adidah. Sedangkan dalil yang mereka jadikan hujah ini mengandung beberapa pengertian, beberapa pemahaman. Wa mu'aridun binusus syariah. Apalagi menentang dalil-dalil yang lebih banyak lagi. Al-Quran dan hadis Rasulullah senang maka berarti di sini harus dipahami sesuai dengan digabungkan dengan dalil-dalil yang lain yang lain. Ya. Kalau Ibnu Taimiyah wa dhullal min al kibla yarona mayu yu'azimunahu. Jadi kata Syekh Ibnu orang-orang sesat dari umat ini, kiblat ini, mereka mengaku melihat orang-orang yang mereka kagumi, orang-orang yang mereka agungkan itu dalam mimpi mereka secara nyata. Kiai si pulang sudah meninggal, lalu lalu dia lihat lagi ketemu rumah saya, ya kan? Nah, iman Nabi ada kalanya Nabi, wa imma ghairuhu minal anbiya yaqzatan atau lainnya daripada Nabi yang lain dan selain Nabi Muhammad secara langsung yaqzatan. Wa yakhatimuna wa yakhatimuhum wa yakhatimunahu. Ya, mereka mengaku berbicara langsung dengan orang-orang yang mereka lihat itu. Ya, ini maksudnya orang yang telah mati lalu mereka yakini hidup lagi ke dunia dan berbicara langsung. Wa nahu, nahu. Mereka mengatakan kami bertanya minta fatwa, bertanya tentang hadis ya hadis-hadis. Wa lalu dia menjawab. Wa minhum may yukhayyal ilaihi anna Hujrat, qad insyaqqat wa Nabi sallallahu alaihi Sebagian mereka ada yang dikhayalkan kepadanya bahwa kuburan Nabi itu terbuka pintunya lalu keluar Rasulullah SAW dari kuburan itu menemuinya. Ya, lalu bersalaman dan berpelukan. Hah? Di antara mereka ada pula yang dikhayalkannya, kata Rasul kata ini dikhayalkan, ini setan mengkhayalkan pada dia. Kata Syekh Islam ini orang-orang sufi ya. Dia kata kepadanya bahwa dia berapa asal tahu bersalam atau selama surah ayam. Ya, katanya ada yang oh, bersalam dengan suara yang tinggi. Lalu suara ini menyambung-menyambung berapa hari. Wa makan baik sampai kepada tempat yang jauh. Wahada mawjud inda khalqin katirin. Keyakinan-keyakinan seperti ini banyak diyakini oleh orang. Kama huwa mawjud inda nasar. Semua yang diyakini oleh orang Nasrani dan orang-orang musyrikin. Orang musyrikin dulu, antum tahu nggak? Ketika dia pergi ke pohon, ke batu-batu, itu keluar suara kok. Ya kan? Tapi yang suara itu suara apa? Suara jin. Makanya ketika Uzza yang ketika disuruh Khalid bin Walid untuk memotongnya Rasulullah SAW, pohon yang besar itu, yang tempat beribadah orang musyrikin, Ketika setelah pohon itu ditumbangkan, kamu belum membunuh Uza itu. Lalu pergi lagi dia ya, lihat seorang perempuan yang tidak berpakaian, rambutnya panjang sekali kan gitu sebut. Itulah yang Uzza, tapi dibunuh oleh Khalid bin Khalid. Nah, demikian. Jadi syaitan dan jin yang menyesatkan mereka. Kemudian, lakin kathir yang lebih bihada, tapi kebanyakan mereka itu bohong bohong aku ketemu na, Nabi supaya pelaris cerita-ceritanya dan pelaris mantra-mantranya ya kan halo minum air mantra ya kan supaya laris karena pernah mimpi Nabi Wa kathir minhum idza saraqa bi anhu annahu min ayat ilahiyah. Dan kebanyakan mereka pun apabila terjadi hal itu padanya menganggap bahwa itu adalah sebuah mukjizat dari Allah. Wa anna alladhi ra'ahu dzalika ra'ahu salahi wa dinihi. Dan ada pula yang menganggap bahwa orang yang mengalami peristiwa itu adalah itu karena tingginya keimanannya. Hai. di mereka meyakini orang bermimpi nabi adalah itu wali. Ya, syarat kalau mau jadi wali harus mimpi Walam ya'lam annahu minasyaitan. Ia tidak menyadari bahwa itu datangnya dari syaitan. Ya. Wa annahu bihasbi qillati ilmi rajul yudiluhu syaitan. Bahwa sungguhnya syaitan itu menyesatkan orang itu sesuai dari kekurangan ilmu. وقال Abdul عبد الرحمن عبد الحي Al-Qanawi ini ketika beliau menyebutkan tentang asar marfu'ah di akhbar mawdu'ah wa minha di antara kisah-kisah yang mawdu' kata Syekh Abdul Hayy Al-Naqlawi Al-Laqnawi ini menyebutkan kisah-kisah yang dibuat-buat mukhtalafah mawdu'ah yang mawdu' mayadkuruna bi anna Nabi sallallahu yahduru bi nafsihi fi majalis wa'di maulidihi di antaranya adalah bahwa apa yang mereka sebutkan bahwa Nabi SAW menghadiri secara langsung majelis-majelis pertemuan-pertemuan maulid ketika yang menyebut tentang kelahiran Rasulullah SAW. Wabanau alaihiyan. Lalu mereka melakukan tindakan berdiri saat penyebutan kelahiran Rasulullah SAW. Ta'ziman wa ikraman. Sebagai pemuliaan dan ke mengagungan. Pengagungan. Wahada edam minal abafil. Ini adalah dari kebatilan-kebatilan. Lam yahbud dalika bidalilin. Tidak ada satupun didukung oleh dah. Ya. Wa mujarad ihtimal wal imkan kharij an hadil bayan jadi cukup membayangkan saja itu sudah tidak perlu dijelaskan tentang keba kebatilannya. Menggambarkan saja mendengar apa yang dikatakan saya sudah batil. Tidak perlu diujah-ujah untuk membatalkan tentang kebatilan ini. Berkata Syekh Ghazi bin Bas rahimahullah fi hukmi ihtifal bil maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ba'dhum yadhun" kata Syekh bin sebagian mereka ada yang menyangka bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadiri maulid. hadza yaqumuna lahu muhyina wa murahibin. Karena itulah mereka berdiri ya sambil menjawab marhaban marhaban dan seterusnya ya kan mereka berdiri wahala min min batil ini adalah kebatilan yang sangat besar wa akbahul jah dan kejahilan yang sangat keji fa inna rasulullah SAW la yakhruju min qabrihi qabla yaumil qiyamah karena Rasulullah SAW tidak akan pernah keluar dari kuburnya sebelum hari kiamat sebelum hari kiamat walaupun sebelum dia haji dan tidak akan pernah berhubungan seorang pun dengan manusia Walayahdu istima'atihim. Tidak akan pernah menghadiri perkumpulan dan pertemuan-pertemuan mereka. Bahwa mukimun fi qabrihi. Tapi Rasulullah SAW tetap akan ada dalam kuburnya. Ila yaumil qiyamah. Sampai hari kiamat. Waruhu fi ala iliyin. Ada peruhnya Rasulullah SAW bertempat di ala iliyin. Di alam bar barzah. Kemudian di sisi rohnya. Di ala iliyin di sisi rohnya. Di dari karamah. Itu di tempat yang mu kuliah. Tidak mungkin Rasulullah SAW kembali lagi ke dunia yang panah, yang penuh dengan kekotoran dan ke apa ini. Untuk apa? Sedangkan rohnya berada di tempat yang mulia. mulia. Kama qala ta'ala fi suratul mu'minun, mu'minun nabi Allah SWT dalam surah mu'minin, Tumma innakum ba'da dzalika lamayitun." Kemudian kalian setelah itu akan mati. Tumma innakum yawmal qiyamati tub'atsun." Kemudian kalian pada hari kiamat akan dibangkit. Dibangkit ini termasuk para anbiya tidak akan ada seorang pun dibangkit sebelum terjadi hari kiamat. Oleh sebab itu Rasulullah SAW menyebutkan rasulnya, "Ana awwalu man tansyaqul ardu anhu." Jadi nanti setelah itu hari kiamat, aku ada orang pertama sekali nanti bumi terbelah. Ya, yoma kiamat pada hari kiamat. Orang yang pertama sekali keluar dari bumi, ya, yang akan terbelah bumi darinya, itu Rasulullah SAW pertama sekali yang keluar dari kuburnya. Yaumul kiamat kata Rasulullah pada hari kiamat. Ya. Wala fakhar, bukan ini kesombongan kata Rasulullah SAW. Wa ana awal syafi'in wa awal musyaffa wala fakhar. Akulah orang pertama mendapat syafaat dan memberi syafaat dan ini bukan kesombongan kata Rasulullah SAW. Nah ini dalil-dalil menunjukkan bahwa Rasulullah SAW keluar dari kuburnya kapan? Setelah hari kiamat. Ya. Kalau Ibnu Hazam di Maratul Ijma, Ibnu Hazam menyebutkan dalam kitabnya Maratul Ijma tafaqu anna Muhammadan wa jami' ashabihi la yarji'una ila dunya illa hina yub'atsuna ma'a jami'in nas. Ibnu Hazm menyebutkan orang-orang muslim semuanya sepakat bahwa Muhammad dan seluruh sahabat-sahabatnya, ini Muhammad SAW dan sahabat-sahabatnya, tidak akan pernah kembali ke dunia kecuali ketika mereka dibangkit bersama manusia seluruh seluruhnya, itu saat mulai dibangkit semua makhluk ini. Ini bantahan bagi siapa yang tunjukkan Imam Hazam itu orang-orang tidak orang Syiah yang meyakini bahwa imam-imam yang 12 itu akan kembali nanti kalau sudah keluar Mahdi itu hidup semua mereka. Jadi orang sufi ketemu dengan orang Syiah karena banyak sekali keyakinan-keyakinan mereka yang mirip. Ya, orang Syiah meyakini apabila Mahdi telah keluar itu menurut mereka menghidupkan Abu Bakar dan Umar untuk dicabut sebelum hari kiamat disisa dulu. Ya, Aisyah semuanya itu keyakinan orang Syiah. Mirip dengan keyakinan orang Sufi, tapi orang Sufi lain warnanya. Dia mengatakan Rasulullah yang bertemu dengan dia. Kalau orang Syiah meyakini imam mereka itu akan hidup nanti dan menghisab musuh-musuh dari orang Rafido, orang Syiah katanya sebelum hari kiamat. Jadi itu bedanya Mahdi orang Alusuna dengan Mahdi orang Syiah. Kalau Mahdi orang Syiah kembali untuk membalas dendam. Adapun Mahdi Alusuna datang membawa keadilan dan ketentraman. Kemudian, ya, itu sepakat semua umat Islam bahwa Rasulullah dan para sahabat tidak kembali ke dunia kecuali saat bersama dibangkit semua manusia itu setelah hari kiamat. tabayyan al hada, alimna anna ma tad'i sufiyya min ayati Nabi SAW. Apabila telah jelas bagi kita apa yang disampaikan tadi, di sini kita ketahui betapa batilnya apa yang diyakini orang-orang sufi bahwa Nabi SAW hidup ke dunia kembali setelah beliau wafat dan mereka melihatnya secara langsung ya wahada mahdha khurafah ini adalah kharafat yang sangatnya nyata yakdibu hal aqlu yukadibu hal aqlu wal waqi' ini kedustaannya diketahui oleh akal dan kemudian pula kenya, kenyataan wa tarikh demikian pula sejarah sejarah nggak pernah para sahabat para tabiin para ulama-ulama bermimpi mengatakan aku bertemu Rasul dengan Rasulullah Rasulullah waktu dunia ini Wa anna ma banahu ala atasin hadil khurafa batil. Segala apa yang mereka lakukan berdasarkan kurapa ini adalah kebatilan. Wa anna hadha min tala'ib Ini adalah dari permainan syaitan kepada mereka. Ya Li'annahum laysu ala tariqah syar'iyyah bi'aqaidihim. Karena mereka tidak bergantung kepada dalil-dalil syar'i dalam keyakinan-keyakinan mereka, ya, dalam ibadah mereka. Wa illa law kana hadha sahihan hasal afdal khalqi ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ba'da sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya keyakinan ini benar bahwa Rasulullah SAW kembali ke dunia setelah beliau wafat, tentulah ini akan terjadi bagi umat yang paling afdal setelah Nabi yaitu Abu Bakar, Umar dan Utsman dan para sahabat. Ya, wahum sahabatu karena mereka itu adalah sahabat Rasulullah. Rasulullah. Lakinnahum lamma kanu ala siratul mustaqim lam tatma' asyayatin fi idlalihim. Tatkala para sahabat dan para ulama-ulama itu berada dalam jalan yang lurus, syaitan tidak mampu untuk menyesatkan mereka. Ya bimbing tidak hadir pura-pura luar bidah seperti kurafat-kurafat ini dan bid'ah-bid'ah seperti ini. Kemudian sebetulnya ini ringkasan ya jawaban yang panjang dalam makalah yang asli itu panjang lagi bantah-bantah ulama menyebutkan di antara yang Hajar menyebutkan kalau berarti nggak ada terputus sahabat itu berarti sahabat Rasulullah SAW akan lanjut sampai hari kiamat. Yang terakhir dari sahabat meninggal seperti Tufail dan Anas bin Malik Berarti masih ada sahabat-sahabat Rasulullah sampai sekarang karena ada orang berjumpa secara langsung. Di antara kebatilan batal Ibnu Hajar dalam eh, Fathul Bari sebutkan kalau ada orang bertemu Rasulullah SAW, yani Ibnu Hajar mengatakan kalau seandainya makna hadis ini melihat Rasulullah SAW secara langsung di dunia setelah beliau wafat, berarti orang itu adalah sahabat. Sahabat berarti ya kan? Makanya tadi orang Tijani tadi mengatakan, yakni hadasani apa ini qala radhiyallahu anhu. Karena dia sudah meyakini sahabat, ya gitu. Nah inilah bentuk-bentuk kebatilan yang dilakukan oleh mereka. Barangkali kita cukup sampai di sini saja dulu. Insya Allah kita akan pengajian berikutnya. Yaitu pembahasan yang ketiga. Yaitu membela Rasulullah SAW dengan meyakini bahwa beliau mengetahui hal yang apa? Yang baik. Kita cukup sampai di sini. Subhanakallahumma wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.